Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin Amma ba'd Ditaruh di bawah aja Di bawah aja Di bawah aja di bawah Para jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu besar Kenikmatan Islam Dan juga kenikmatan iman Dan yang telah memberikan kita Begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang lain Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah SWT Niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada Rasulullah SAW keluarga beliau, para sahabat beliau sampai hari kiamat. Kembali saya mengingatkan beberapa fadilah keutamaan menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan dia agamanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara tanda bahwasanya Allah SWT menginginkan kebaikan dari seseorang adalah dijadikan dia memahami agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan ini adalah keutamaan yang lain dari menuntut ilmu agama bahwasanya Allah SWT akan memudahkan bagi seorang penuntut ilmu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu karena orang yang menuntut ilmu agama maka dia akan mengetahui berbagai kebaikan sehingga dia bisa melaksanakan kebaikan tersebut. Dan orang yang menuntut ilmu agama maka dia akan mengetahui berbagai kesalahan akan mengetahui berbagai kejelekan sehingga dia bisa meninggalkan kejelekan tersebut. Dan seseorang apabila dia mengetahui sebuah kebaikan dan melaksanakannya dan mengetahui kejelekan kemudian dia meninggalkannya, maka dengan mudah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu di dalamnya maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surganya dan terkhusus dengan Masjid Nabawi Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita kabar gembira bagi orang yang datang ke Masjid Nabawi ini dengan maksud untuk menuntut ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man dafala masjidana hadza la yata'allamu khairan aw yu'allimuhu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dhalik kana kan nadhiri ila ma laysa lah." Yang artinya barang siapa yang memasuki masjid kami ini untuk mempelajari sebuah kebaikan atau mengajarkan kebaikan maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah dan barang siapa yang memasukinya bukan untuk yang demikian itu maka dia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya jadi orang lain menghadiri majelis ilmu di Masjid Nabawi ini kemudian dia hanya tidak menghadiri maka dia seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan milik miliknya oleh karena itu di sisa-sisa hari keberadaan kita di kota Madinah ini marilah ya kita amalkan hadis ini kita amalkan hadis ini kita mempelajari ilmu di Masjid Nabawi selain kita mengambil faedah dari masjid ini dengan sholat lima waktu di dalamnya dan juga sholat sunnah maka kita juga berusaha untuk mengambil faedah dari masjid ini dengan menuntut ilmu di dalam Masjid Nabawi ini Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Kemarin kita sudah menyelesaikan tentang tata cara dan juga adab berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah menyebutkan beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para penziarah ketika mereka berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ziarah ke dua kuburan yaitu kuburan Baqi yang kedua adalah kuburan syuhada syuhada Uhud di mana kedua kuburan ini menurut Syekh Hafizahullah taala adalah termasuk dua kuburan yang disyariatkan bagi seorang penziarah kota Madinah untuk berziarah ke sana setelah dia berziarah ke Masjid Nabawi dan sholat di dalam masjid Masjid Nabawi. Kuburan yang pertama adalah kuburan Baki. Kuburan Baki ini dinamakan dengan Baki al yang posisinya berada di sebelah timur selatan Masjid Nabawi, sebelah sana. al ini adalah nama tumbuhan yang dulu banyak tumbuh di daerah tersebut sehingga dinamakan dengan Baki al-gharqad ya Baki al-gharqad <clears throat> dan Baki ini adalah kuburan yang sudah berumur ratusan tahun bahkan kita katakan umurnya kurang lebih 1400 tahun karena yang pertama kali dikuburkan di sana adalah seorang sahabi yang bernama Uthman ibnu Maf'un dan beliau adalah saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal tahun 2 Hijriah. Kemudian setelah itu kaum muslimin dikuburkan bersama beliau yaitu bersama Uthman ibn Mat'un. Di antaranya adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan tentunya mereka adalah orang-orang yang pertama kali dikuburkan di kuburan tersebut. Dan di dalam buku biografi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan para sahabat yang dikuburkan di kuburan tersebut. Di antaranya adalah istri-istri Nabi yang jumlahnya ada sembilan seperti Aisyah, kemudian Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Saudah, Safiyah, Zainab bintu Jahash, Zainab bintu Huzaimah. Sembilan istri Nabi SAW dikuburkan di kuburan ini Kemudian juga putri-putri Nabi SAW yang jumlahnya ada empat Mulai dari Zainab Kemudian Ruqayyah Ummu Kulthum Dan juga Fatimah radhiyallahu anhun Mereka semuanya dikuburkan di kuburan Baqi Termasuk diantaranya adalah Hasan bin Ali Cucu Nabi SAW Kemudian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabi yang paling banyak hadisnya dan juga Abdullah bin Mas'ud kemudian Abdurrahman bin Auf yang dikabarkan masuk surga kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikabarkan masuk surga kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan juga yang lain masih banyak lagi dan jumlahnya kurang lebih 10.000 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepuluh ribu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam dari Hijrah yaitu Imam Malik bin Anas yang beliau ini adalah termasuk ulama Madinah dan beliau termasuk orang yang paling tahu tentang para sahabat yang dikuburkan di Madinah. Beliau mengatakan mata bil Madinah minhum nahwu asrati alaf wa baqihim tafarraqa bil buldan. Kata beliau rahimahullah Yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah Beliau mengatakan telah meninggal di Madinah Dari kalangan mereka Yaitu kalangan sahabat Kurang lebih 10 ribu orang 10 ribu orang sahabat Wabakihim tafarraqa bil buldan Sisanya berpencar ke seluruh negara Dan jumlah para sahabat Nabi SAW Ini banyak sekali Yang ikut eh, haji wada' bersama Rasulullah SAW tahun 10 Hijriah ini lebih dari 120 ribu orang sahabat lebih dari 120 ribu orang sahabat ikut haji wada tahun 10 Hijriah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ditakdirkan meninggal di Madinah hanya sekitar 10 ribu orang. Dan di antara 10 ribu ini tidak semuanya diketahui namanya. Hanya sekitar 500 orang sahabat yang diketahui namanya dan dikuburkan di di Baqi. Dan perlu kita ketahui bahasanya Baqi ini bukan khusus kuburan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tetapi sepeninggal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Baqi ini masih digunakan untuk menguburkan orang. Jadi ahlul Madinah, penduduk Madinah sepeninggal para sahabat mereka masih menggunakan baki ini untuk menguburkan menguburkan orang sampai hari ini. Jadi jenazah yang kita solatkan setiap eh, hampir solat lima waktu, setelah mereka disolatkan di masjid yang mulia ini, kemudian mereka langsung dikuburkan ke baki. Jadi baki ini adalah kuburan umum. Siapa saja yang meninggal di Medina dan dia beragama Islam, maka dia bisa dikuburkan di baki ini. Termasuk diantaranya adalah jamaah haji maupun jamaah umroh atau pendatang yang datang ke Madinah entah itu sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pekerja dan juga yang yang lain. Kemudian eh, Uhud ini adalah kuburan para syuhada yang meninggal ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dan eh, kita disunahkan untuk mengunjungi dua kuburan ini karena keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian oleh karena itu kita disunahkan untuk pergi ke sana yaitu berziarah berziarah kubur sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana adab yang dibenarkan ketika berziarah kubur. Adab yang dibenarkan adalah kita melakukan dua perkara. Yang pertama, yang kita lakukan adalah mengucapkan salam bagi ahli kubur. Dan yang lebih afdal, kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bukan hanya memerintahkan kita begitu saja akan tetapi beliau juga mempraktekkan langsung bagaimana cara berziarah kubur. Dan telah dilihat oleh para sahabat bagaimana cara beliau berziarah. Dan juga didengar oleh para sahabat apa yang beliau katakan ketika berziarah. Nah, di antara doa yang pernah beliau baca ketika berziarah kubur adalah ucapan beliau assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah Ibnu Husayb Artinya apa? Assalamualaikum ahlat diyar Semoga keselamatan atas kalian Ahlat diyar Wahai penduduk negeri Jadi pekuburan Ini diibaratkan seperti sebuah kampung Makanya di sini Rasulullah SAW mengatakan negeri Yaitu ahlat diyar Wahai penduduk negeri Karena memang pengkuburan ini adalah sebuah tempat tinggal Meskipun dia adalah tempat tinggal sementara minal mu'minin wal muslimin dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam. Wa inna insyaallah lalahikun. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. As'alullaha lana afiyah. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan juga untuk kalian al-afiyah. Dan makna dari al-afiyah adalah keselamatan dari segala sesuatu yang menyusahkan. Jadi al-afiyah artinya adalah keselamatan atau keluar dari segala sesuatu yang menyusahkan. Jadi ini adalah makna dan juga arti dari doa yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Afdalnya bagi seorang penziarah adalah membaca doa, membaca salam yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya dia tidak menghafal atau tidak membawa buku yang isinya tentang doa ketika berziarah, maka boleh baginya berdoa sesuai dengan kemampuan dia. Bahkan boleh dia berdoa dengan bahasa yang dia tahu. Boleh seandainya dia tidak hafal doanya, dia mengatakan Allahumma ighfir ya lil mu'minin. Ya ya Allah, ampunilah dosa orang-orang beriman yang dikuburkan di sini. Ya Allah, luaskanlah kuburan mereka. Ya Allah, cahayailah, terangilah kuburan kuburan mereka. Ya Allah berikanlah keselamatan kepada mereka. Enggak masalah, ya. Tapi yang lebih afdol ya bagi seorang penziarah adalah membaca apa yang pernah dibaca oleh Nabi SAW dan ini lebih sempurna karena Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita sebuah doa kecuali doa tersebut adalah wahyu dari dari Allah Subhanahu Wa Taala. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Sehingga eh, yang afdal bagi seorang penziarah sekali lagi adalah membaca salam yang pernah dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah tadakkurul maut, yaitu mengingat kematian. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Tidaklah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada Al-akhirah ya, Yaitu hari akhir Oleh karena itu adab yang kedua Selain kita mengucapkan salam Adalah mengingat kematian Ini adalah ziarah yang disyariatkan Ziarah yang dituntunkan, dituntunkan kepada kita umat Islam Adalah melakukan dua perkara ini yang pertama kita mengucapkan salam ya, mendoakan keselamatan kepada orang yang dikuburkan, kemudian yang kedua kita mengingat kematian. Dan ini yang dinamakan dengan ziarah syar'iyah, Yaitu ziarah, ziarah yang disyariatkan. <clears throat> Dan Syekh di sini Hafizahullah taala mengatakan bahwasanya apabila seorang penziarah melakukan sebuah ziarah yang syar'iyah yang disyariatkan maka dia akan mengambil manfaat tiga manfaat. Ya dia akan mengambil tiga manfaat. Jadi kata beliau, orang yang masih hidup dan dia berziarah ke sebuah makam, sebuah pekuburan dengan ziarah yang syar'iah yang disyariatkan, maka dia akan mendapatkan tiga faedah. <clears throat> yang pertama adalah tadakkurul maut yaitu mengingat kematian. Ini adalah faedah yang pertama. Seseorang datang ke kuburan, faedah yang pertama adalah dia bisa mengingat kematian. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang datang ke kuburan, maka dia akan melihat langsung bagaimana kuburan. Dan bahasanya semua orang akan kembali ke sana bagaimanapun tingginya derajat dia di di dunia Sampai seorang sahabat misalnya Mereka bagaimanapun tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Mereka akan kembali Oleh karena itu Dengan dia mengingat kematian ini Maka diharapkan dia akan memperbaiki amalannya Yang pertama Kemudian yang kedua diharapkan dia mau segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dari segala dosa. Karena yang namanya kematian ini adalah sesuatu yang datangnya sewaktu-waktu Beliau mengatakan Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Zurul kubur Fa innaha tudzakirukumul akhirah Adalah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat <clears throat> Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim Jadi faedah yang pertama Dari berziarah kubur ini adalah dengan kita bisa mengingat kematian dengan ziarah kubur terse tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum mendorong kita dan menyuruh kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadi ladzat." Beliau Alaihi Wasallam mengatakan, "Hendaklah kalian memperbanyak mengingat Hadi ladzat. hadim artinya adalah qati', yaitu yang memutuskan. Beliau mengatakan adalah kalian memperbanyak mengingat sesuatu yang memutuskan semua kelezatan. Apa yang dimaksud? Al-maut yaitu kema kematian. Karena seseorang apabila meninggal maka akan terputus darinya semua kelezatan dunia. dunia. Beliau salah mengatakan, hendaklah kalian memperbanyak mengingat kematian yang memutuskan semua kele kelezatan. Nah, di antara caranya adalah dengan berziarah kubur. Jadi seorang diharapkan ya ketika pergi ke kuburan atau ke pemakaman dia akan mengingat bahwasanya dia akan mening meninggal dalam waktu dekat ataupun lama dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah swt mengatakan kullu nafsin Da'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan meninggal. Setiap jiwa akan akan meninggal, yang laki-laki, yang wanita, yang kecil, yang sudah tua. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa akan akan meninggal. Bagaimanapun seseorang enggan untuk mening meninggal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian pada hari kiamat akan dikembalikan akan diberikan pahala dengan sempurna pada hari pada hari kiamat karena mungkin seseorang di dunia diberikan sebagian dari pahala dari amal soleh yang dia lakukan di di dunia akan tetapi akan Allah sempurnakan pahala ini pada hari pada hari kiamat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kalian dengan sebenar-benar kesempurnaan pada hari pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka wa udkhilal jannah kemudian dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung Orang yang sukses dengan sukses yang sebenar-benarnya adalah apabila dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam ke dalam surga. Ini adalah orang yang benar-benar su sukses. Jadi kita jangan merasa gembira. Yakinlah bahwasanya kesuksesan itu ketika telapak kaki kita ini melangkah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan kesuksesan yang sebenarnya. Adapun kesuksesan dunia maka ini adalah kesenangan semen, sementara yang nanti akan hilang. Makanya Allah Swt mengatakan setelah itu, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia kecuali dan, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang yang melalikan. Jadi kesenangan dunia ini adalah kesenangan yang yang melalikan. Tapi kesuksesan yang sebenarnya itu adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dalikal fauzul azim. Yang demikian itu adalah kesuksesan yang yang besar. Jadi kesuksesan bukan dengan harta dunia. Bukan dengan pangkat yang kita dapatkan. Akan tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang bisa selamat dari neraka dan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah SWT mengatakan Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya Fa innahum mulaqikum Maka itu akan menemui kali kalian Jadi kita semua lari dari kematian. Tapi ketahuilah bahwasanya kematian itu akan bertemu ki, bertemu kita. Fa innahu mulaqikum. Kemudian kemana? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Yang mengetahui amalan-amalan yang kita sembunyikan dahulunya dan mengetahui amalan-amalan yang kita nampak nampakkan thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah swt yang mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan juga apa yang kalian nampak nampakkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian mengabarkan kepada kalian apa yang sudah kalian kerja kerjakan. Ya, jadi yang namanya kematian bagaimanapun seseorang lari darinya itu pasti akan bertemu dan akan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Allah mengatakan, "Katakanlah sesungguhnya akan mematikan kalian malakul maut." Yaitu malaikat maut. Alladzi wukkila bikum yang telah ditugaskan kepada kalian thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada kepada Allah. Jadi maksud dari ziarah kubur adalah supaya kita mengingat makna-makna seperti ini. Supaya kita sadar sesadar-sadarnya bahwasanya kita akan kembali kepada kepada Allah dan akan dibalas perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah kebaikan meskipun hanya sekecil apapun maka dia akan melihatnya dan barang siapa yang mengamalkan sebuah kejelekan sekecil apapun maka dia akan melihatnya oleh karena itu faedah kita berziarah kubur ini besar sekali ya dengan berziarah kubur kita bisa mengingat kematian dengan kita mengingat kematian maka kita maka bisa mendorong kita untuk meningkatkan kebaikan amal soleh kita dan mendorong kita untuk bertobat kepada Allah dengan dengan segera. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua adalah melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita berziarah ke makam atau ke pemakaman, maka kita sudah melaksanakan salah satu di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, Alaihikum bisunnati." hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Kalau kita berziarah ke sana dengan maksud melaksanakan sunnah Nabi, karena Nabi SAW mengatakan zurul kubur, hendaklah kalian berziarah berziarah kubur. Kemudian kita ke sana karena mengikuti sabda Nabi SAW, maka kita mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi. Dan Allah SWT mengatakan wattabi'uhu la'allakum tahtadun hendaklah kalian mengikuti dia yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW la'allakum tahtadun semoga kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk mendapatkan hidayah maka jalan satu-satunya adalah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW wattabi'uhu la'allakum tahtadun ikutilah dia maka engkau akan mendapatkan petun petunjuk kalau kita mengikuti selain Nabi SAW maka yang ada adalah kesesatan. Barang siapa mengikuti Nabi mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang mengikuti selain Nabi maka dia akan terse tersesat. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia maka kalian akan mendapatkan petun petunjuk. Dan Allah SWT mengatakan di dalam ayat yang lain, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang artinya, katakanlah seandainya kalian kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka adalah kalian mengikuti aku. Jadi kalau kita merasa dan mengaku bahasanya kita mencintai Allah Swt, maka harusnya kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mengatakan, "Kul in kuntum tuhibbunallah Katakanlah seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah Fattabi'uni Maka hendaklah kalian mengikuti aku Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian Dan akan mengampuni dosa dosa kalian Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi Allah akan mencintai kita Yang kedua Allah akan mengampuni dosa dosa kita Jadi faedah yang kedua yang diambil oleh seorang penziarah adalah dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini pahalanya besar. Kemudian faedah yang ketiga adalah al ihsanu ilal amwat al muslimin biddu'a lahum. Faedah yang ketiga adalah seseorang berbuat baik kepada orang-orang yang meninggal dari kalangan orang Islam. Bagaimana cara berbuat baiknya kepada mereka? Biddu'a ilahum. Dengan cara mendoakan mereka mereka. Jadi doa kita kepada saudara kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ini adalah termasuk ihsan. Termasuk perbuatan baik. Fayuk jaru ala hadzal ihsan, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatan ihsan yang dia lakukan, perbuatan baik yang dia yang dia lakukan. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." dan hendaklah kalian berbuat baik karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah mengatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan. Dan tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali kebaikan. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat baik kecuali perbuatan baik juga. Oleh karena itu, doa kita kepada saudara kita ini adalah termasuk ihsan, termasuk perbuatan baik yang kita lakukan kepada mereka mereka. Dan kita diperintahkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaklah kalian berbuat baik karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat berbuat baik. Terkhusus masalah doa ini. Di sana ada hadis Nabi SAW yang isinya tentang pahala atau kelebihan dan keutamaan orang yang mendoakan saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka mithl Rasulullah SAW bersabda yang artinya apabila salah seorang di antara kalian eh, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib barang siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib sementara saudaranya itu tidak berada di depannya Artinya saudaranya tidak tahu bahwasanya dia sedang mendoakan dia. Barang siapa yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib sementara saudaranya tidak tahu, qala malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang telah ditugaskan baginya akan berkata, amin walaka mithl." Maka dia akan mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah apa yang dia doakan walaka mithluhu walaka mithal dan dan bagimu yang semisalnya. Dan bagimu yang yang semisalnya. Misalnya seorang mendoakan untuk saudaranya, "Ya Allah, ampunilah si fulan." Sementara si fulan tidak tahu kalau saudaranya mendoakan mendoakan dia, maka malaikat akan mengatakan amin. Ya Allah, kabulkanlah doanya. Semoga si fulan di diampuni walaka mithal dan bagimu yang semisalnya. Artinya malaikat mendoakan supaya apa? Supaya orang yang berdoa ini mendapatkan yang semisalnya. Yaitu juga mendapatkan ampun, ampunan. Seorang mendoakan saudaranya, semoga saudaranya diluaskan rezekinya. Ketika melihat saudaranya miskin, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah luaskanlah rezeki si fulan dengan rezeki yang baik. Maka malaikat akan mengatakan amin ya malaikat akan mengatakan amin semoga Allah mengabulkan walaka mithl dan dan untukmu yang semisalnya akan mendoakan untuk kita semoga kita juga diluaskan rezekinya dan ya, ini adalah pahala yang yang besar oleh karena itu sebagian pendahulu kita dari kalangan para salaf sebagian mereka apabila memiliki hajat punya keperluan maka mereka mendoakan saudaranya dengan keperluan tersebut Ya sebagian pendahulu kita ketika mereka mendengar hadis ini Ketika mereka memiliki hajat, memiliki keperluan Mereka berusaha untuk mendoakan saudaranya dengan keperluan ini Dengan harapan apa? Dengan harapan dia mendapatkan yang semisalnya Ya Sehingga sebagian mereka misalnya punya keperluan Ya Semoga dimudahkan urus urusannya Maka dia berdoa kepada Allah Ya Allah mudahkanlah urusan si fulan dengan harapan malaikat mengaminkan dan mendoakan dia semoga dimudahkan urus urusannya. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang besar bagi orang yang mendoakan saudaranya sementara saudaranya tidak mendengar kalau dia mendo mendoakan. Ya mungkin kebanyakan dari kita mendoakan saudaranya sedangkan saudaranya mendengar. Ya ketika bertemu, ketika ada pertemuan, kemudian kita mengatakan semoga e, diberikan keselamatan Pak misalnya ya semoga diberikan keluasan rezeki Bu misalnya dia mendengar apa yang kita doakan maka yang dimaksud dalam hadis ini kita mendoakan saudara kita sementara dia apa tidak mendengar ini pahalanya besar ya malaikat akan mengaminkan dan akan mendoakan untuk kita yang semisalnya dan dengan doa kita untuk saudara kita sementara dia tidak mendengar Ini banyak faedahnya Jadi antara faedahnya adalah Melatih keikhlasan Melatih keikhlasan Kita berbuat baik untuk seseorang Sementara seseorang tidak tahu Kalau kita sedang berbuat baik untuk diri dirinya Ini melatih keikhlasan Yang tahu hanya kita dengan dengan Allah Ya kita dalam keadaan sujud Kemudian kita mendoakan untuk saudara Saudara kita Kemudian kita sedang sholat malam Di akhir malam Kemudian kita berdoa Untuk saudara kita Ini yang mengetahui hanya kita dengan dengan Allah Melatih keikhlasan Kemudian yang kedua Menghilangkan rasa hasad Menghilangkan rasa Rasa hasad Itu rasa dengki dengan kepada saudara Saudara kita Kalau kita memiliki rasa dengki dengan saudara Memiliki rasa hasad dengan saudara kita Doakan dia sedangkan dia tidak Mendengar apa yang kita katakan insya Allah akan hilang apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kita mendengki seseorang yang kita doakan dengan kebaikan. Ya oleh karena itu e, pahala mendoakan saudara kita dengan kebaikan sementara dia tidak mendengar ini pahalanya besar. Ini adalah tiga manfaat ya, tiga manfaat dari berziarah kubur yang disyariatkan. Jadi yang pertama adalah kita mengingat kematian Kemudian yang kedua kita melaksanakan sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kita berbuat baik kepada saudara Adapun orang yang diziarahi kata beliau yaitu orang-orang yang kita ziarahi Orang-orang yang sudah meninggal yang kita ziarahi Maka dia akan mengambil manfaat dari ziarah kita Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Mereka akan mengambil manfaat dari doa yang kita panjatkan Ya, karena orang-orang yang meninggal yastafiduna min du'ail ahya. Mereka bisa mengambil manfaat dari doa orang yang masih yang masih hidup. Ya, jadi orang yang kita ziarahi juga bisa mengambil manfaat manfaat. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi dalam berziarah, kedua-duanya mengambil manfaat. Baik yang yang menziarahi maupun yang diziarahi. Semuanya mengambil manfaat. Ya, yang berziarah dia dapat pahala ya berbuat baik ber, mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi dia bisa mengingat kematian ini dia manfaat bagi bagi dia orang yang diziarahi juga demikian dia bisa mengambil manfaat dari doa orang yang menziarahi dia jadi doanya orang-orang yang masih hidup ini bisa diambil manfaatnya oleh orang yang yang sudah meninggal <clears throat> dahulu di Masjid Nabawi ini Pernah ada seorang wanita atau seorang pemuda yang e, sering membersihkan Masjid Nabawi. Ya, sering membersihkan Masjid Nabawi. Jadi kalau ada kotoran, ada sampah, dia yang yang membersihkan. Sampai suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dengan wanita ini atau seorang pemuda ini, karena dalam hadisnya disebutkan ya imra'atun seorang wanita au syab atau seorang pemu, pemuda. Suatu saat beliau merasa kehilangan. Kok enggak kelihatan? Maka akhirnya beliau bertanya kepada para sahabat, "Di mana si fulan?" atau "Di mana si fulanah?" Maka para sahabat mengatakan, "Mat, dia sudah mening sudah meninggal." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku kalau dia sudah mening meninggal?" Ya, di, eh, di, di hadis tersebut disebutkan bahwasanya para sahabat ini mereka menganggap remeh orang ini. Ya dia kan hanya tukang sapu. Ya, orang yang hanya suka apa membersihkan masjid dia bukan suatu yang seorang yang punya kedudukan. Ya, tetapi Nabi SAW beliau adalah seorang nabi yang rah, rahim, yang maaf, yang, yang penyayang kepada umatnya ya sampai seorang yang mungkin di mata manusia itu adalah remeh eh, tapi di mata Nabi SAW tidak demi tidak demikian dia beliau mengatakan tunjukkan aku di mana kuburannya akhirnya para sahabat menunjukkan kepada beliau kuburan wanita tersebut atau pemuda tersebut akhirnya Nabi SAW pergi ke kuburan kemudian mensolati dia di atas kuburan mensolati solat jenazah dan ini diperbolehkan Apabila seseorang yang ingin e, menguburkan saudaranya Atau ingin mensolati saudaranya Kemudian dia terlambat Dan ternyata saudaranya ini sudah dikuburkan Maka boleh dia untuk pergi ke kuburannya Kemudian mensolatkan di atas kuburan Dengan dalil hadis ini Dan yang diperbolehkan di sini adalah solat jenazah Yaitu solat yang tidak ada rukuknya Tidak ada sujud sujudnya. Adapun solat-solat yang lain yang di situ ada rukuk maupun sujud, maka ini tidak diperbolehkan dilaksanakan di kuburan. Dia tidak diperbolehkan dilaksanakan di di kuburan. Misalnya orang ingin solat duha atau ingin solat fardu, ya di kuburan maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Inna hadhil kubura mamlu'atun dulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan kepada penghuninya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati 'alaiha. Dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan ini untuk mereka dengan solat yang aku lakukan bagi bagi mereka. Solat jenazah yang isinya adalah do, doa. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang masih hidup bagi orang yang meninggal ini manfaatnya besar ya dan bahasanya mereka bisa mengambil faedah dari doa orang yang masih yang masih hidup. Oleh karena itu, jangan kita remehkan. Seandainya kita dimudahkan oleh Allah untuk berziarah ke sebuah kuburan, maka kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan dari hati kita dan kita usahakan bisa memahami apa yang kita katakan. Karena mungkin dengan sebuah ucapan yang kita ucapkan yang mungkin dalam satu menit bisa kita selesaikan. Mungkin seseorang yang selama ini setiap harinya dia diadab di dalam kuburan siang dan malam, kemudian Allah ampuni dengan doa yang kita ucapkan. Jadi oleh karena itu jangan kita menganggap remeh ya doa. Ya. Jadi ketika kita berziarah kubur, usahakan kita berdoa dengan doa yang sesungguhnya dari hati kita. Dan sebisa mungkin kita bisa memahami apa yang kita ucap ucapkan. Ya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam Beliau adalah seorang nabi yang rahim, yang penyayang kepada umatnya. Sampai yang sudah meninggal pun beliau sangat penyayang, seperti yang tertera di dalam hadis ini. Dan beliau saw, sering berziarah ke baki, Ya, sering berziarah ke ke Baqi. Sampai diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila sampai ke giliranku di akhir malam beliau datang ke baki untuk mengucapkan salam bagi penduduknya karena rahmat beliau bagi umatnya apa yang yang bisa beliau lakukan kepada untuk umatnya beliau lakukan meskipun itu hanya sebuah do, sebuah doa. Beliau datang ke sana dan mengucapkan salam bagi penduduk baki dan juga mengucapkan istighfar bagi untuk mereka untuk mereka. Ya, sehingga di dalam sebuah riwayat beliau mengatakan Allahumma ghfir li ahli baki al-Gharqad. Ya Allah ampunilah penduduk baki al-Gharqad. Ya. Jadi kita jangan e, meremehkan yang namanya doa ya dari orang yang hidup bagi yang yang meninggal. Kemudian di sini beliau mengingatkan bahwasanya ziarah kubur ini disunahkan bagi laki-laki saja. Ya, ziarah kubur ini disunahkan fi haqqir rijal bagi laki-laki saja. Adapun ziarah bagi wanita terhadap kuburan, maka beliau mengatakan fa fiha khilafun li ahli ilm. Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ulama. Jadi para ulama mereka berbeda pendapat tentang hukum wanita yang berziarah kubur. Kalau laki-laki tidak ada masalah, ya, tidak ada khilaf bahwasanya ini disyariatkan bagi laki-laki untuk berziarah berziarah kubur, tidak ada masalah. Tapi wanita berziarah kubur maka ini adalah khilaf di kalangan ulama. Kata beliau, minhum man ajaz. Di antara mereka ada yang membolehkan membolehkan bagi wanita untuk berziarah berziarah kubur. Dalilnya apa? Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul kubur." Berziarah hendaklah kalian berziarah berziarah kubur. Dan perintah ini mencakup laki-laki maupun wanita. Sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Wa aqimus shalah." Hendaklah kalian menegakkan salat. Perintah ini bagi laki-laki maupun wanita. Kata mereka atau sebagian ulama ini yang mengatakan diperbolehkan Rasulullah SAW bersabda zurul kubur. Hendaklah kalian berziarah kubur. Ini menunjukkan umum. Ya perintahnya umum baik laki-laki maupun wanita. Kemudian mereka mengatakan hikmah dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Sementara yang butuh untuk mengingat kematian bukan hanya laki-laki, perempuan dan wanita juga membutuhkan untuk mengingat kematian. Ini adalah pendapat ulama yang mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk berziarah berziarah kubur. Kemudian beliau mengatakan wa minhum man mana'a dan sebagian mereka ada yang melarang yaitu mengharamkan ziarah kubur bagi bagi wanita. Tidak boleh kata mereka bagi wanita untuk berziarah kubur dan bahwasanya ziarah kubur ini khusus bagi laki-laki. Ini adalah pendapat yang kedua dari pendapat para ulama, yaitu pendapat yang tidak memperbolehkan ziarah kubur bagi bagi wanita. Kemudian apa yang dikuatkan oleh Syekh di sini? Beliau mengatakan wa harul qaulaini al-man'u. Dan dari dua pendapat ini yang paling kuat menurut beliau adalah al-man'u, yaitu dilarang. Jadi menurut penulis di sini, pengarang di sini itu Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala, bahwasanya ziarah kubur bagi wanita adalah dilarang. Jadi beliau menguatkan pendapat yang yang kedua. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anallahu zawaratil kubur." Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Allah Subhanahu melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Yang di dalam e, teks yang lain atau di dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Hadis ini dikatakan oleh Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita Eh, hadis ini diwatkan oleh Tirmidzi dan juga yang yang lain menunjukkan kepada kita bahwasanya wanita-wanita apabila dia berziarah kubur maka dia akan mendapatkan laknat. Laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan maksud dari laknat di sini adalah dijauhkan dari rahmat Allah ya dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendoakan dengan laknat berarti Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya wanita-wanita yang berziarah kubur itu dijauhkan dari dari rahmat Allah. Ya, kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah, dia mau meminta rahmat dari siapa? Meminta kasih sayang dari dari siapa? Ya, oleh karena itu kalau dosa itu ada laknatnya maka ini menurut para ulama termasuk dosa besar. Ya, kalau sebuah dosa itu ada kalimat laknatnya, maka ini termasuk dosa besar dan bukan dosa yang kecil. Makanya menurut pendapat yang kedua ini, ziarahnya wanita atau ziarahnya wanita ke kuburan ini justru bukan termasuk kurbah. Ya, bukan termasuk amal soleh, akan tetapi sebuah do, sebuah dosa. Karena Nabi SAW mengatakan, bahwasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan beliau mengatakan di antara alasan yang lain adalah karena wanita ini sifatnya lemah dan mereka punya kesabaran yang sedikit sehingga ditakutkan ketika dia berziarah kubur dia akan melakukan sesuatu yang tidak meridhai Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya meratap atau menangis dengan tangisan yang tidak diperkenankan ya tangisan yang meronta-ronta atau meratap yang tidak diperkenankan ya entah itu dengan menyobek pakaian ya atau memukul badan maka ini dinamakan niyahah jadi alasan yang kedua kata beliau adalah karena yang namanya wanita ini adalah lemah ya jadi mereka adalah makhluk yang memainkan perasaan mudah mengikuti pra perasaan sehingga kita sering lihat orang yang paling sering pingsan ketika di kuburan itu adalah wani wanita Ya. Jadi alasan beliau yang kedua karena mereka adalah wanita, adalah makhluk yang yang lemah yang ditakutkan apabila mereka berziarah akan melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kita lihat sendiri. Kemudian beliau mengatakan, alasan yang ketiga, pendapat yang mengatakan itu dilarang itu lebih hati-hati. Beliau mengatakan fa innal qaula bil man' ahwatu jadi pendapat yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur bagi wanita itu dilarang itu adalah pendapat yang lebih hati-hati kata beliau. Karena apa? Karena seorang wanita apabila dia meninggalkan ziarah paling pol ya paling maksimal dia hanya meninggalkan sesuatu yang mustahab. Seandainya wanita tidak berziarah maka yang maksimal dia hanya meninggalkan sesuatu yang dianjurkan sesuatu yang sunnah, sesuatu yang yang mustahab dan bukan sesuatu yang wa, yang wajib. Tidak ada ulama yang mengatakan bahasanya ziarah kubur itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi seandainya seorang wanita tidak ziarah kubur, maka maksimal ya yang kerugian yang, yang yang maksimal adalah dia meninggalkan sesuatu yang mustahab. Artinya seandainya tidak dia tinggalkan, dia tidak mendapatkan uh, dia tidak mendapatkan dosa. Seandainya dia tinggalkan, dia tidak mendapatkan do, dosa. Dia meninggalkan sesuatu yang mustahab. Wa idza hasalat minha ziyarah dan apabila dia berziarah, dia tetap ngotot untuk berziarah, ta'arradat lil'anatin atau lil'anah, maka dia telah mengedepankan dirinya untuk mendapatkan lak, laknat. Jadi kalau dia tetap ngotot ingin berziarah kemana? Ke kuburan, berarti ada kemungkinan dia mendapatkan apa? Mendapatkan lak, laknat. Ya, Seandainya dia tinggalkan, ini dia hanya meninggalkan sesuatu yang yang mustahab. Tapi kalau dia tetap kencang, ya ingin ke sana untuk berziarah, kemungkinan dia mendapatkan apa? Mendapatkan laknat. Ya, oleh karena itu kata beliau, eh, pendapat yang mengatakan lebih eh, yang, yang, yang mengatakan dilarang bagi wanita untuk berziarah kubur, ini adalah pendapat yang lebih hati-hati. Ya. Dan kita katakan alhamdulillah yang namanya pintu ke pintu kebaikan bagi wanita ini banyak. Jadi yang namanya amal soleh bukan hanya ziarah, ziarah kubur saja. Ya seorang wanita bisa memilih pintu-pintu kebaikan yang lain yang sudah Allah buka bagi mereka. Dia bisa bersodakah tidak dilarang, membaca Al-Qur'an tidak dilarang, Solat nafilah yang disunahkan, e, berpuasa sunnah, ya berbakti kepada suaminya, mendidik anaknya, ya. Maka ini termasuk Abu abwaabul khair. Ini adalah pintu-pintu kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita. Jadi alhamdulillah yang namanya amal soleh bagi seorang wanita bukan aja, bukan hanya apa? Bukan hanya ziarah ziarah kubur. Ya hendaknya seorang muslim dan juga muslimah mencari sesuatu yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di di dalam yang tidak ada perpecahan atau tidak ada perbedaan pendapat di di dalamnya. Ya, da' buka yaribuka ila ma la Tinggalkanlah apa yang meragukan kamu dan carilah yang tidak meragukan yang yang tidak meragukan ke meragukan kamu. Oleh karena itu eh, seorang muslimah eh, ketika Syekh di sini dan juga yang lain para ulama yang lain mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk berziarah kubur, hendaklah dia mencari amalan-amalan soleh yang yang lain ya yang bisa dia lakukan dan tidak ada keraguan di keraguan di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan adapun ziarah yang bid'ah Ziarah yang bid'ah ini adalah ziarah yang tidak disyariatkan jadi ziarah ada yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan ini yang diperintahkan. Ya, adapun yang tidak disyariatkan, maka ini yang tidak diperintahkan. Fahiyal lati yu'ta biha ala ghairil wajhil masyru'. Ini adalah ziarah atau ziarah yang dilakukan tetapi tidak disyariatkan, ya. Dengan cara yang tidak disyariatkan. Contohnya apa? Contohnya seperti orang yang datang ke kuburan ya dengan maksud dengan tujuan untuk berdoa kepada yang dikuburkan. Ya datang ke kuburan, ke baki misalnya, meminta kepada orang yang dikuburkan di di sana. Maka ini tidak disyariatkan. Ini termasuk ziarah yang bid'ah. Atau misalnya wal istighatat wal istighatati bihim. Atau datang ke sana untuk beristighatah dengan orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan dari orang yang sudah meninggal wa talabi qada'il hajat atau meminta ditunaikan hajatnya minhum wa nahwi dzalik dari mereka dan juga yang yang semisalnya fa inna hadhihi ziyarata la yastafidu minha al-mayyit wa yatadarraru biha al-hayy kata beliau ziarah yang seperti ini orang yang meninggal tidak mengambil manfa manfaat yang seseorang yang datang ke sana kemudian tujuannya adalah untuk meminta kepada orang yang dikuburkan Syekh Fulan Tolonglah saya, mudahkanlah saya dalam Melamar pekerjaan ini Atau mudahkanlah saya untuk mengikuti ujian ini Ya, berarti dia meminta kepada orang yang meninggal Orang yang seperti ini Orang yang diziarahi tidak tidak bisa mengambil manfaat dari di, dia Jadi yang mayitnya tidak mengambil manfaat dari penziarah penziarahnya Karena apa? Karena dia datang ke sana bukan mendoakan Tetapi justru apa? Memin, meminta maka mayitnya tidak mengambil manfaat dari yang yang menziarahi. Dan orang yang menziarahi termudoroti dengan apa yang dia laku yang dia lakukan. Termudoroti. Kenapa termudoroti? Karena kalau dia mengatakan ya syekh atau ya wali, tolonglah saya, berarti dia sudah berdoa kepada selain selain Allah. Dan ini musibah. Ini adalah sebuah musibah. Ini sebuah doror, ini adalah sebuah kemudaratan yang sangat yang sangat besar karena dia sudah terjerumus ke dalam dosa yang paling besar yaitu kesy kesyirikan. Allah la yaghfiru ayyusyraka wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang yang dikehendaki. Jadi kalau seseorang melakukan ziarah yang tidak diperbolehkan oleh syariat, pertama mayit tidak mengambil manfaat darinya. Kemudian yang kedua, dia sendiri justru apa? Termudarati. Ya, dengan melakukan sesuatu yang tidak di, disyariatkan. E, kemudian di akhir kitab ini, e, Syekh Hafizahullah taala menukil ucapan dari Syekh beliau, yaitu Syekh e, Abdul Aziz bin Bas rahimahullah di mana beliau ini adalah dulu adalah mufti Saudi Arabia sebelum mufti yang yang sekarang. Eh, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan di sini ada pun yang artinya ada pun menziarahi mereka yaitu orang-orang yang dikuburkan di doa inda kuburihim dengan maksud untuk berdoa di sisi mereka awil uqufi indaha atau beritikaf di sisinya alihim su'alihim al hajat atau meminta kepada mereka menunaikan hajat-hajat mereka au al mardha atau menyembuhkan orang yang sakit au su'alillahi bihim atau meminta kepada Allah dengan mereka au bijahim atau dengan kedudukan mereka wa nahwi dzalik dan juga yang lainnya hadhihi ziyaratun bid'iyyatun munkarah lam yasra'ha Allah wala rasuluhu wala fa'alaha as-salafus salih radhiyallahu anhum maka ini kata beliau ini adalah ziarah yang bid'iyah yang diada-adakan dan mungkarah yang mungkar yang tidak benar yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah dilakukan oleh para salafus saleh, para pendahulu kita dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in dan juga para tabi'it tabi'in. Jadi kata beliau rahimahullah, beliau sudah meninggal bahwasanya orang yang datang berziarah ya dengan maksud untuk misalnya berdoa di kuburan dengan keyakinan bahwasanya di sana ada doanya adalah mustajab maka ini kata beliau termasuk ziarah yang tidak benar. Ya, karena ada sebagian orang yang datang ke kuburan baki misalnya atau ke kuburan yang lain atau ke kuburan wali-wali misalnya yang ada di mana, kemudian dia mengatakan saya ke sana bukan untuk berdoa kepada wali, bukan. Tapi saya ke sana ingin berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya doa di sana lebih mustajab, lebih dikabulkan oleh oleh Allah. Maka kata beliau di sini, ya kata Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, bahwasanya ini adalah termasuk ziarah yang tidak benar, bahkan termasuk ziarah yang mungkar, yang tidak yang tidak benar. Karena apa? Karena tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya berdoa di kuburan itu adalah doa yang mustajab. Ya, tidak ada keterangan dari Nabi alaihi wasallam bahwasanya berdoa di kuburan ini doa yang yang mustajab. Ya, kita boleh mengatakan, oh doa di sana mustajab. Ya, doa di sini musta mustajab. Yang boleh menentukan ini mustajab atau tidak itu hanya Allah Swt. Tidak boleh seorang muslim atau seorang manusia biasa ya mengatakan sesuatu atas nama Allah yang dia tidak mengetahuinya. Berkata atas nama Allah sesuatu yang dia tidak mengetahuinya Allah tidak mengatakan demikian, dia berani mengatakan oh doa di sini musta mustajab. Sementara Allah tidak menerangkan demikian dan Rasulullah SAW juga tidak menerangkan demikian. Kita berani mengatakan bahwasanya doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Dari mana? Karena Rasulullah SAW mengabarkan, beliau mengatakan la yuraddu du'a bainal adani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan dan iqamah. Jadi seandainya misalnya Bapak di sini eh, lumayan di sini antara adan dan iqamah itu pan, panjang. Ya, sholat subuh aja 20 menit misalnya. Sholat asar 15 menit, ya sholat duhur 15 menit atau 20 menit dan seterusnya. Ketika Bapak sudah selesai sholat rawatib, maka kita gunakan kesempatan antara adan dan iqamah ini untuk berdoa, berdoa. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan la yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan dan iqamah. Berdoa apa saja. Terutama doa yang berkaitan dengan kebaikan akhirat. Kita meminta surga, dijauhkan dari neraka, yang diminta e, ketenteraman di dalam rumah tangga, minta diluaskan rezekinya, minta dimudahkan dalam menuntut ilmu dan lain-lain. Ya, kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan dan akhirat antara adzan dan iqamah. Ya, kalau kita bisa manfaatkan berapa banyak doa yang bisa kita panjatkan. Kata Rasulullah SAW tidak ditolak adan e, doa antara adan dan dan iqamah. Oleh karena itu seorang muslim berani dia mengatakan bahwasanya doa antara adan dan iqamah ini doa yang musta mustajab. Berdasarkan apa? Berdasarkan da, dalil. Ya, karena Rasulullah SAW mengabarkan demikian dan beliau tidak mengabarkan kepada kita kecuali dari wah dari wahyu. Seorang muslim boleh mengatakan dia boleh dia mengatakan bahwasanya doa ketika sujud itu adalah doa yang mustajab. Kenapa? Karena memang ada dalilnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Akrabu ma yakunul abdu min rabbihi Wahuwa sajid." du'a kata beliau SAW. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia bersujud. Ya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Robnya adalah ketika dia sedang bersu, bersujud. Orang ketika rukuk dekat dengan Allah, ketika dia berdiri, ketika sholat dekat dengan dengan Allah. Tapi yang paling dekat adalah ketika dia apa? Bersu, bersujud. Nah, ketika dekat itulah, ketika kita dalam keadaan paling dekat kepada Allah, fa'aktsirud doa, maka hendaklah kalian memperbanyak do, doa. Oleh karena itu disunahkan ketika kita sholat ketika kita sujud untuk memperbanyak do doa. Makanya terkadang yang namanya imam melamakan apa? Melamakan sujud karena dia sedang berdo berdoa. Demikian pula kita. Ketika kita sholat sunnah sendirian misalnya, kita panjangkan ya sujud kita, meminta kepada Allah kebaikan dunia dan juga akhir akhirat. Ya, dan ini adalah termasuk tem, e, waktu yang mustajab. Ya, waktu yang yang mustajab. Jadi alhamdulillah Pak ya. Waktu-waktu yang mustajab itu banyak. Ya jadi waktu yang mustajab bukan hanya di Arafah. Ya kan? Bukan hanya ketika tawaf, bukan hanya ketika sa sa'i bahkan Allah SWT memberikan kepada kita rahmat dan limpahan anugerah yang begitu banyak. Ya diberikan kita beberapa kesempatan untuk berdoa dan di situ Allah SWT akan mengabulkan doa doa kita. Ya antara Adan dan iqamah, ketika sujud, ketika e, sepertiga malam yang yang terakhir. Bahkan Allah menantang ya siapa yang akan berdoa di, di akhir malam Allah mengatakan siapa yang berdoa maka aku akan mengabulkan siapa yang memohon ma ampun maka aku akan mengampuni dosa dosanya ya jadi banyak alhamdulillah kesempatan-kesempatan untuk berdoa dan itu adalah doa yang yang mustajab dan tidak ada keterangan sedikit pun dari Nabi SAW bahwasanya berdoa di kuburan ini termasuk doa yang yang mustajab ya awil uqufi indaha atau beriktikaf di sekitar kuburan ini juga termasuk ziarah yang tidak dibenarkan. Jadi ada sebagian orang datang ke kuburan beriktikaf di sana. Ya. Duduk di sana satu hari, dua hari, tiga hari. Ya, menghatamkan Al-Quran, membaca zikir dan lain-lain di kuburan. Ya, yaitu ikti, iktikaf. Padahal yang namanya iktikaf ini adalah kekhususan masjid. Ya Allah SWT mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian beriktikaf di dalam di dalam masjid. Ya, jadi yang namanya i'tikaf itu dilakukan di masjid-masjid Allah, ya bukan dilakukan di kuburan. Au alihim qada al-hajat atau meminta kepada mereka hajat dan seterusnya. Dan juga dan juga termasuk ziarah yang tidak dibenarkan adalah meminta kepada Allah di sana dengan zat mereka. Ya, jadi dia bukan meminta kepada mayit, bukan, tetapi meminta kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah dengan hak Syekh Fulan atau bijahihim ya atau dengan jah mereka dengan kedudukan mereka maka kabulkanlah doa doaku jadi meminta kepada Allah dengan jah yaitu dengan kedudukan para wali atau para nabi ya atau meminta kepada Allah dengan zat mereka ya maka yang demikian itu tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi e, seseorang ketika melakukan ziarah yang tidak dibenarkan ada dua kemungkinan Pak ya Kemungkinan yang pertama, dia datang ke sana meminta kepada selain selain Allah. Dia mengatakan ya Syekh fulan atau ya wali atau yang lain tolonglah saya. Maka dia sudah e, meminta kepada selain selain Allah dan hukumnya yang seperti ini adalah termasuk kesyirikan. Termasuk apa? Syirik karena dia telah berdoa kepada selain selain Allah dan doa ini termasuk ibadah. Jadi ini eh, kesalahan ini sampai kepada tingkat kesyirikan. Atau orang yang datang ke sana bukan meminta kepada mayit, memintanya kepada siapa? Kepada Allah, tetapi dengan cara yang tidak benar. Misalnya meyakini bahasanya meminta di sana lebih di ijabai atau meminta kepada Allah di sana dengan eh, dengan bertawasul dengan jah atau bertawasul dengan dawat ya maka ini termasuk ziarah yang bid'iyah ziarah yang tidak disyariatkan di dalam agama tetapi kesalahan ini tidak sampai kepada kesyirikan tetapi hanya sampai kepada tingkat bid'ah ya dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan di dalam agama tetapi tidak sampai kepada kesyirikan jadi tidak semua orang yang salah ketika berziarah kemudian kita katakan dia berbuat syirik ya kadang kesalahannya memang sampai kesyirikan. Contohnya ketika dia berdoa kepada selain selain Allah. Tapi orang yang berziarah ke sana dan dia melakukan kesalahan, kadang kesalahannya tidak sampai kepada kesyirikan. Contohnya apa tadi? Orang yang berdoa kepada Allah di kuburan dengan keyakinan bahwasanya berdoa di kuburan itu lebih mustajab. Ini tidak sampai kepada kesyirikan karena dia berdoanya kepada kepada Allah bukan kepada ma mayit. Tetapi dia bersalah karena dia telah meyakini sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan kitab ini dan e, sebenarnya di sana masih ada satu poin yaitu tentang adab-adab orang yang tinggal di Madinah. Cuma kita tinggalkan dan kita karena waktu yang sempit, mungkin sebagian kita sudah ada yang mau safar, makanya kita langsung kepada adab-adab orang yang berziarah ke kota Madinah. Karena karena sebagian besar dari kita di sini bukan penduduk Madinah akan tapi kita datang ke sini hanya sebagai seorang penziarah oleh karena itu materi yang berkaitan dengan adab-adab orang yang tinggal di sini ya seperti eh, misalnya harus mencintai Madinah harus istiqomah di Madinah dan meninggalkan eh, penyimpangan-penyimpangan uh, di dalam agama ya kemudian uh, harus menjaga adab-adab haram ya tidak boleh memotong tumbuhan yang ada di sini tidak boleh membunuh uh, hewan buruan yang ada di sini maka E, materi ini kita tinggalkan karena kita mengingat bahasanya e, para pendengar kita di sini sebagian besar adalah e, penziarah dan bukan orang yang mukim di di Madinah. kita masuk kepada sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah pahala solat yang seribu kali di Nabawi itu termasuk solat solat sunnah? Jawabannya iya, karena Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwahu illal masjidil haram illal masjidil haram salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali masjidil haram jadi sini beliau mengatakan salatun ya salat sekali dan beliau tidak mengkhususkan entah itu salat fardu maupun salat sunnah tapi beliau mengitlakan ya beliau memutlakan artinya ini mencakup salat fardu maupun salat sunnah Kemudian yang kedua, bagaimana yang perempuan dengan perempuan apakah jika berjamaah di Masjid Nabawi juga mendapatkan pahala seribu? Karena sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah. Iya, seorang wanita apabila dia sholat di Masjid Nabawi maka dia juga mendapatkan pahala seribu. Ya, pahala seribu. Akan tetapi solat dia di rumah itu lebih besar pahalanya daripada pahala seri, seribu. Ya misalnya kita tinggal di sini di Madinah, ya dan e, solatnya seorang wanita bisa Nabi seandainya dia solat di sini memang mendapatkan seri, seribu kali lipat daripada dia solat di masjid yang yang lain. Tapi solatnya dia di rumah dia itu lebih baik baginya eh, lebih besar pahalanya daripada solat dia di masjid Nabawi. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, bahwasanya solat seorang wanita meskipun itu di kota Nabi maka solat dia di rumahnya itu lebih baik daripada solat dia di masjid Nabawi. Dalilnya apa? Nabi SAW ketika beliau mengabarkan bahwasanya solat seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada di masjid, itu beliau ucapkan kalimat ini atau beliau ucapkan sabda ini di mana? Di Medina atau di Indonesia? Di Medi, di Medina dan di sini ada masjidnya Nabi saw. Tapi apa yang beliau katakan kepada seorang sahabiah? Ya beliau mengatakan kepada seorang sahabat wanita, solatuki fi dariki khairul laki min salatuki min salatiki fi masjidi qaumik. Kata beliau wasallam ya kepada seorang sahabat wanita. Dia ya beliau mengatakan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid di desamu. Ya, salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid desa desamu atau kaummu. Kemudian beliau mengatakan wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi. Kata beliau wasallam dan solatmu di masjid kaummu, yaitu di masjid tempat tinggalmu, itu lebih baik daripada solatmu di masjidku ini. Ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya wanita itu yang afdal bagi dia adalah menutupi, ya menutupi auratnya, menutupi ibadah ibadahnya. Jadi semakin dia tersembunyi semakin bagus. Semakin dia tersembunyi semakin semakin bagus. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sebaik-baik soft wanita itu adalah yang paling depan apa yang belakang? Yang belakang. Ya sebaik-baik soft bagi wanita yang paling belakang karena paling jauh dari dari laki-laki. Ya dan Allah SWT mengatakan karna fi buyutikun. Hendaklah kalian bertempat hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kali kalian. Ya, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kaum kaum muslimat ini memperbanyak tinggal di ru, di rumah dan tidak keluar. Ya, dan tidak kelu dan tidak keluar. Ya. Oleh karena itu eh, uh, eh, salat seorang wanita di rumahnya ini lebih baik daripada solat dia di mas di masjid. Termasuk di antaranya masjid Nabawi. Tapi kalau dia solat di masjid Nabawi kita kita katakan bahwasanya dia mendapatkan seribu kali lipat daripada dia sholat di masjid yang yang lain sebagaimana keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya jadi yang afdol bagi wanita adalah tetap sholat di rumahnya meskipun dia berada di di kota Madinah ya tapi kita katakan ya e, sekarang ini kita di sini kebanyakan adalah sebagai penziarah ya dan e, seandainya seorang wanita tinggal di hotel maka ini e, ada kemungkinan tidak aman. Ya apalagi kalau dia tinggal sendirian di di kamar, ya. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini maka wallahu yang yang lebih baik bagi seorang wanita apalagi sebagai seorang penziarah di sini maka sebaiknya dia pergi bersama kaum muslimin yang lain datang ke Masjid Nabawi, ya. Karena e, apa? Tadi e, kita katakan dari segi ke dari segi keamanan. Tapi kalau dari segi keafdolan pahalanya memang ya pahala seorang wanita yang sholat di rumahnya itu lebih besar daripada sholat dia di masjid Nabawi. Ya. Kemudian seandainya seorang wanita, meskipun kita katakan bahasanya yang abdul bagi wanita adalah sholat di rumah, tapi seandainya ada istri kita ataupun anak-anak perempuan kita atau ibu kita ingin sholat di masjid, maka tidak boleh dilarang. Yang tidak boleh kita kita larang. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, La tamna'u ima Allah masajid Allah Janganlah kalian larang Hamba-hamba wanita Allah Dari rumah-rumah Allah SWT Jangan kalian larang Wanita-wanita muslimah Dari masjid-masjid Allah SWT Jadi yang bisa kita lakukan menasihati Ya bahasanya yang paling afdal bagi kamu Adalah sholat di, ru di rumah Tapi kalau dia mau sholat di masjid Maka jangan di Jangan dilarang ya La tamna'u ima Allah masajid Allah Janganlah kalian larang hamba-hamba wanita Allah dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Terkait ibadah haji, apakah penduduk Mekah wajib melaksanakan tawaf wada mengingat mereka tidak keluar dari kota suci Mekah? Ya, tawaf wada ini dilakukan bagi diwajibkan bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Adapun penduduk Mekah maka tidak diwajibkan baginya melakukan tawaf wada dan tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melakukan tawaf wada. Karena tawaf wada ini seperti yang kita tahu wada ini artinya apa? Perpisahan. Jadi orang yang melakukan tawaf wada adalah orang yang mau berpisah dengan Baitullah. Ya, yaitu orang-orang yang berada di luar Mekah, bukan penduduk Mekah. Jadi yang melakukan tawaf wada adalah selain penduduk Mekah. Adapun penduduk Mekah karena mereka tetap tinggal di Mekah, maka mereka tidak melakukan tawaf wada karena mereka tidak berpisah dengan Baitullah. Sebagaimana penduduk Mekah mereka tidak melakukan tawaf kudum. Karena kudum artinya apa? Kedatangan, yaitu tawaf yang dilakukan ketika seseorang dah datang. Ya, karena penduduk Mekah tidak datang dia. Akan nah, tapi dia memang tinggal di di Mekah. Yang melakukan tawaf kudum adalah orang yang datang dari dari luar. Ya, jadi penduduk Mekah tidak melakukan tawaf wada dan juga tidak melakukan tawaf tawaf kudum. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la yanfiranna ahadun ya eh, hatta yakuna akhiru ahdi bil bait. Ya kata beliau SAW Jangan ada di antara kalian yang meninggalkan Mekah Sampai menjadikan uh, uh, Perbuatan terakhir yang dia lakukan Sebelum dia meninggalkan Mekah Adalah tawaf di sekitar Ka'bah Ya beliau mengatakan Jangan ada yang meninggalkan Mekah Sampai menjadikan ya Amalan terakhir yang dilakukan adalah tawaf di sekitar Di sekitar Ka'bah Ya jadi ini menunjukkan bahasanya yang tawaf wada ini adalah orang yang mau meninggalkan apa? Yang mau meninggalkan Mekah. Ya. Oleh karena itu eh, kita katakan bahasanya penduduk Mekah tidak tawaf wada kecuali dalam satu keadaan. Setelah haji dia misalnya punya keperluan ke Jeddah. Ya, atau ingin ada keperluan ke ke Madinah. Maka dalam keadaan seperti ini dia harus tawaf wada. Ya, kalau seorang penduduk Mekah setelah hajian yang setelah dia apa uh, setelah hajian ya setelah dia uh, dari Mina kemudian setelah itu dia ada keperluan ke Jeddah atau ada keperluan kemana ke Madinah maka dia dalam keadaan seperti ini wajib bagi dia untuk melakukan apa tawaf wada karena ini adalah perpisahan dia kepada apa kepada Baitullah karena dia meninggalkan meninggalkan Mekah demikian pula bagi seorang jamaah haji ya misalnya dia setelah hajian ya ada keperluan meninggalkan Mekah, entah itu mungkin bertamasya atau jalan-jalan ke Jeddah. Ya, setelah hajian, maka dia tidak boleh meninggalkan Mekah kecuali sudah tawaf wada, karena dia mau meninggalkan kota Mekah. Sementara Nabi SAW mengatakan, jangan ada di antara kalian yang meninggalkan kota Mekah sampai menjadikan amalan yang terakhir yang dia lakukan adalah tawaf di sekitar di sekitar Ka'bah. Ya, sehingga misalnya seorang setelah hajian kemudian ingin jalan-jalan ke Jeddah atau jalan-jalan kemana, maka jangan dia meninggalkan Mekah kecuali sudah tawaf tawaf wada. Dan tawaf wada ini adalah sebuah kewajiban yang gugur, yang yang ini adalah sebuah kewajiban dan kewajiban ini tidak gugur kecuali dua golongan. Ya, yang pertama adalah seorang wanita yang haid, yang kedua adalah seorang wanita yang nifas. Maka kedua golongan ini apabila sudah waktunya untuk meninggalkan Mekah kemudian dia di, e, terkena haid atau nifas, maka dia tidak berkewajiban untuk tawaf wada ataupun yang lain maka tetap berkewajiban untuk tawaf wada. Apakah Nabi di masjid ini pernah mengajarkan kekaroman, ilmu seperti kekebalan, doa mujarabah dan lain-lain? Jika tidak, bagaimana kalau orang-orang alim ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada umat dan dari mana kira-kira sumber ilmu tersebut? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat ilmu-ilmu kekebalan. Ya, dan tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat apa yang dinamakan dengan doa mujarrabat. Di mana barang siapa yang membaca doa ini atau melakukan amalan ini, maka yang satunya bisa terbang, ya, yang satunya bisa e, mempan dari api, yang satunya bisa kebal dari pedang dan seterusnya. Maka Nabi SAW tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu seperti ini kepada para sahabat beliau. Oleh karena itu, di antara para sahabat Nabi banyak di antara mereka yang mati di jalan di jalan Allah. Mereka menjadi syuhada. Mereka berperang dan mati di jalan di jalan Allah. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat ilmu-ilmu kekebalan, tentunya tidak ada di antara para sahabat yang yang meninggal. Ya, karena mereka akan berperang dengan apa? dengan ilmu kekebalan mereka. Ya, akan tetapi para sahabat Nabi SAW yang mereka bukan orang yang demikian. Jadi mereka berperang dan bertawakal kepada Allah SWT dan meyakini bahwasanya ketika berperang di jalan Allah mereka akan mendapatkan satu di antara dua keutamaan. Ya. Keutamaan yang pertama ada kemungkinan dia menang. Ya. Atau kalau dia tidak menang dia mati dalam keadaan apa? syahid. Ya, menang dengan memuliakan kalimat Allah Swt. Kalau dia tidak menang maka dia mati dalam keadaan syah, syahid. Jadi tidak ada di antara mereka yang menggunakan ilmu-ilmu kekebalan. Ya. kul hal tarabbasu nabina illa ihdal husnayain. Kata Allah Swt. mengatakan, katakanlah tidaklah kalian menunggu dari kami kecuali dua dari salah satu dari dua kebaikan. Ya, jadi e, katakanlah kepada mereka orang-orang kafir, ya orang-orang kafir ketika berperang dengan orang Islam, tidaklah mereka menunggu dari kita kecuali satu di antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama ada kemungkinan kita menang menegakkan kalimat Allah. Kemungkinan yang kedua mereka meninggal dalam keadaan apa? Mati di jalan di jalan Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri, ya beliau ketika perang, ya pernah terluka. Pernah apa? pernah terlu, terluka. Di dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW perang Uhud, ya, maka beliau terluka dan berdarah pipi beliau. Ya. Kemudian disebutkan di situ bahasanya kusirat rubaiyatuhu. Pecah apanya? Gigi beli gigi beliau. jadi gigi, gigi geraham beli beliau. Ini rontok, pecah. Itu ketika perang apa? Perang Uhud. Seandainya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kekebalan, atau beliau memiliki ilmu kebal, tentunya tidak akan terjadi apa yang sudah terjadi. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat ilmu mujarobat yang dijual di pasar-pasar, yang harganya mungkin seribu rupiah dapat pak ya. Ini tidak pernah Nabi SAW mengajarkan yang demikian. Ya, kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana di sini kok ada ulama atau yang orang alim yang mengajarkan doa-doa ini? mengajarkan ilmu kekebalan, mengajarkan ilmu mujarobat, Ya, bagaimana yang demikian? Kita katakan ini adalah sebuah musibah yang besar. Musibah yang yang besar. Karena apa? Karena yang namanya ulama ini adalah tempatnya orang yang ditiru. Dia adalah seorang guru, ya digugu dan ditiru. Harusnya dia menjadi teladan bagi yang yang lain. Yang namanya ulama itu harusnya menjadi orang yang nomor satu dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia yang paling mengenal mengenal Allah. Harusnya dia menjadi orang yang pertama kali meninggalkan kesyirikan. Harusnya dia orang yang pertama kali yang menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Ini padahal para para ulama. Ka kalau ada ulama yang mengajak umatnya ya mengajak orang-orang awam untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka ini adalah sebuah musibah musibah. Karena banyak orang yang nanti tertipu. Loh ini kan Pak Kiai. Enggak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Ya, kalau ini tidak benar tentu enggak boleh ajar ajarkan. Sehingga banyak di antara orang-orang awam tertipu dengan apa? Dengan perbuatan seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi, ya, e, melencengnya ulama ini lebih besar bahayanya daripada hanya melencengnya orang orang awam. Karena kalau seorang ulama sudah tergelincir, ini yang kena adalah orang-orang ah, awam. Ya. Dan kita di dalam doa kita di dalam Al-Fatihah, ya. E, dan e, sebelumnya orang atau para ulama yang melenceng itu ada dua kemungkinan, Pak. Ya, kemungkinan yang pertama dia ini sebenarnya bukan seorang ulama, tetapi diulamakan oleh orang awam. Jadi sebenarnya dia bukan orang alim, tetapi dialimkan oleh orang oleh manusia. Atau kemungkinan kedua, dia adalah benar orang alim, tetapi dia tidak mengamalkan ilmu ilmunya. Ya dan dua-duanya ini musibah. musibah. Seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmu ilmunya. Karena karena kecintaan terhadap, terhadap dunia. Ya dengan dia membuat jimat, dia akan mendapatkan uang. Dengan dia mengajarkan orang lain kekebalan, dia akan mendapatkan uang. Hanya karena kecintaan dunia, dia korbankan akidah dia dan dia korbankan akidah masyarakat dan kita di dalam surat Al-Fatihah ya kita berdoa kepada Allah ihdinas shiratal mustaqim. Ya ya Allah tunjukilah kami jalan yang yang lurus. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya kita berdoa kepada Allah ya di dalam surat Al-Fatihah supaya kita dijauhkan dari sifat orang-orang yang maghdubi alaihim. Itu orang-orang yang dimurkai oleh oleh Allah. Siapa mereka? Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Karena apa? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena orang-orang Yahudi ini mereka mengetahui kebenaran akan tetapi mereka meninggalkan kebenaran terse tersebut. Orang-orang Yahudi tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi. Adalah nabi yang terakhir. Dari mana mereka tahu? Dari kitab mereka. Maka Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu anaknya, oh ini namanya Fulan, tang lahirnya tanggal sekian, lahirnya di sana. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mere mereka. Akan tetapi apakah mereka beriman? Tidak. Ilmu yang mereka miliki ini tidak bermanfaat bagi mereka sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Karena mereka tahu kebenaran akan tetapi tidak mau melaksanakan kebenaran tersebut. Makanya kita berdoa ya Allah, ya. Berilah kan kami berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan dan bukan jalan orang yang Engkau murkai, yaitu jalan orang-orang Yahudi. Waladzalin dan bukan dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani yang mereka mengamalkan akan tetapi mengamalkan sesuatu tanpa il ilmu Yang mengamalkan ibadah Yang mengamalkan amal soleh Menurut mereka akan tetapi tanpa il, ilmu Mengamalkan amal soleh tetapi tidak ada dalilnya Seperti contohnya tadi Berdoa di mana di kuburan Dengan keyakinan doa di sana apa? Mustajab Ini kata dia amal soleh Tetapi ternyata tidak ada apa? Tidak ada dalil dalilnya Orang Nasrani sifatnya demikian Pak jadi mereka masa Allah nanti melihat orang Nasrani itu rajin beribadah ya bahkan ada di antara mereka yang tidak mau menikah, ya kan? Karena mereka ingin beri, beribadah, tapi beribadah tanpa il, ilmu. Beribadah tanpa tanpa ilmu. Jadi kita tahu tidak diamalkan tidak boleh. Kita mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya juga tidak tidak boleh. Yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan dua, Pak. Kita berilmu dan juga apa? beramal, ilmu dan dan amal. Dan ini yang dinamakan siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa? Jalan yang di situ ada dua perkara ini. Kita mengetahui kebenaran dan kita mengamalkan kebenaran terse tersebut. Maka kita mendapatkan jalan jalan yang yang lurus. Ya, orang-orang orang Yahudi mereka mengilmui tapi tidak menga, mengamalkan. Orang Nasrani mengamalkan tetapi tidak mengil, mengilmui. Ya, dan sebagian ulama salaf mereka mengatakan man fasada min ulama'ina fafihi shibuhun bil yahud. Barang siapa yang rusak di kalangan ulama-ulama kita, maka itu ada keserupaan dengan orang Yahudi. Jadi ulama kita ada yang rusak. Yaitu ulama yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mengamalkan. Ini berarti dia ada keserupaan dengan orang Yahudi. Tidak kita katakan oh dia orang Yahudi tidak, tapi ada keserupaan dengan apa? Dengan orang Yahudi. Waman fasada min ubbadina fafihi fihi bin nasara. Dan barang siapa yang rusak di kalangan ahli ibadah kita, artinya dia ahli ibadah, masya Allah dia berzikir, ya berdoa, berzikir seribu kali, sepuluh sepuluh ribu kali, dia mengucapkan la ilaha illallah seribu kali, mengucapkan subhanallah seribu kali. Akan tetapi dia rusak, artinya mengamalkan amalan tersebut tidak ada dalilnya. Nabi SAW tidak pernah menyuruh kita mengucapkan la ilaha illallah seribu kali ya atau mengucapkan subhanallah kul huwallah selama e, seribu kali atau empat ribu kali beliau tidak pernah apa membatasi yang demikian jadi dia bersemangat untuk beribadah akan tetapi tidak berdasarkan apa ilmu fafihi shibuhun bin nasara maka dia serupa dengan atau ada keserupaan dengan orang-orang Nasrani ya oleh karena itu tidak heran Pak kalau misalnya ada ulama atau yang diulamakan atau seorang kiai yang dikiaikan yang melakukan demi demikian dan kita berdoa kepada Allah Pak ya e, dengan kesederhanaan kita dengan ilmu yang kita miliki yang sedikit ini ya kita mohon kepada Allah semoga Allah memberikan kita petunjuk jalan yang yang lurus ya dengan ilmu yang kita yang sedikit ini mungkin di antara kita sudah menghabiskan umur 50 tahun 55 tahun tidak pernah atau jarang menghadiri majelis majelis ilmu. Ya, tetapi alhamdulillah di akhir hayat dia, dia mengenal kebenaran. Ya, dan dia berusaha untuk menerima atau berusaha untuk mempelajari kebenaran tersebut. Ya, kita berdoa semoga dengan ilmu kita yang sedikit ini Allah memberikan petunjuk kepada kepada kita daripada orang-orang yang mendapatkan ilmu yang banyak, belajar di pesantren puluhan tahun akan tetapi justru dengan ilmu ini Allah mengadab dia. Karena apa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu ilmunya. Apakah perempuan diharuskan sholat di masjid Nabawi atau masjid lainnya, baik sholat fardu atau sunnah secara berjamaah? Kalau diharuskan tidak, ya bahkan yang lebih baik bagi seorang wanita adalah e, sholat di mana? Di rumahnya, bukan di masjid, ya Jadi termasuk masjid Nabawi. Jadi sholat perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada di mas di masjid. Jadi tidak ada keharusan. Tapi kalau mau dia sholat di masjid maka tidak di tidak dilarang. Apakah Yahudi dan Nasrani adalah termasuk kaum muslimin sehingga dalam membangun masjid sehingga mereka membangun masjid di atas kuburan. Ya kemarin kita katakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan laknatullah ya al Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubura anbiya'i masajid. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nah, di sini ada pertanyaan, loh, apa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu orang Islam sehingga mereka dikatakan membangun masjid di atas kuburan Nabi. Pertanyaannya bagus ya. Bagus kan? Ya, ini yang ini berarti dia memperhatikan. Ya, kita katakan bahwasanya kalimat al-masjid ya di dalam bahasa Arab itu ada dua pengertian, Pak. Pengertian yang pertama adalah masjid yang kita tahu, yaitu sesuatu yang ada bangunannya. Ini dinamakan apa? Mas masjid innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan seterusnya ya ini adalah masjid di, dengan makna yang seperti yang kita pahami yaitu sesuatu yang ada bangunan bangunannya makna yang kedua dari masjid adalah semua tempat yang digunakan untuk bersujud sajadah yasjudu masjidan Ya, ini adalah termasuk isim makan. Ya, isim yang menunjukkan tempat. Jadi masjid itu bisa diartikan semua tempat yang digunakan untuk apa? Untuk sujud. Ya, ya, Artinya apa? Artinya masjid dalam makna yang kedua adalah suatu segala sesuatu yang digunakan untuk untuk sujud. Ya, Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Ju'ilat liyal ardu masjidan watahura Telah dijadikan bagiku Yang namanya tanah Itu sebagai masjid Dan juga untuk bersu, bersuci Ini adalah kekhususan umat kita, umat Islam Bahasanya tanah itu ya Bisa digunakan sebagai tempat su, sujud Ya Rasulullah mengatakan Ju'ilat liyal ardu masjidan watahura Telah dijadikan tanah sebagai tempat sujud Ya bagi umat umatku. Umat-umat yang sebelumnya mereka tidak boleh beribadah kecuali di dalam rumah ibadah. Tapi kalau umat Islam enggak, seandainya kita bepergian lewat gurun pasir, ya, kemudian e, ketemu di situ waktu sholat duhur, maka kita sholat di tempat, yaitu di, ta, di tanah. Jadi tanah itu bisa sebagai mas masjid. Masjid di sini maknanya apa? Tempat bersu bersujud. Ya dan maksud dari hadis ini demikian. Ya, jadi bisa ada dua pengertian. Jadi mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat su sujud. Jadi ada kuburan nabi, kemudian mereka sujud di situ. Ya bukan berarti mereka membangun mas masjid dan ada kemungkinan kemungkinan yang kedua mereka membangun masjid. Ya, jadi ada dua makna. Ada dua makna. Yang pertama mereka sujud di kuburan tersebut atau makna yang kedua apa? Mereka membangun mas masjid. Jadi bukan berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang muslimin. Tapi masih di sini maknanya adalah ada adalah makna yang kedua yaitu tempat bersu bersujud. Itu yang itulah yang bisa kita sampaikan ya, dan mohon maaf atas mungkin terlalu panjang dan kenapa saya memperpanjang di sini karena mungkin Bapak di sini terbatas, Pak. Ya mungkin tinggal beberapa hari lagi, ya. Oleh karena itu saya juga bersabar, ya saya mohon juga Bapak-bapak semuanya bersa bersabar. Kita bersabar dan ya semoga Allah memberikan berkah ya, di dalam majelis kita ini dan memberikan manfaat dan seandainya itu ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka itu datangnya dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh